Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandumah Al-Haiyah yang mana sekarang kita masih berada pada penyebutan kelompok-kelompok sesat yang mereka menyeleweng dan menyimpang dari masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Pertama kemarin sudah kita sebutkan Al-Qadariyah. Al-Qadariyah sudah kami sebutkan berkali-kali pentolan dan juga pemimpinnya, pencetus pertama kali pemikiran Qadaniyah, yaitu siapa? Ma'bad al-Juhani. Di mana saat itu? Ewa? Di Basrah. Di zamannya siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nah, insyaallah ya. Ternyata ada kelompok sesat yang berpemikiran seperti Qadariyah yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah itu ternyata pemikirannya dalam masalah takdir Qadariyah. Mereka mengatakan hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Jadi hamba enggak ada keterkaitan dengan kehendak Allah, enggak ada keterkaitan dengan dengan apa? Nah, barakallahu fikum takdir Allah enggak ada. Hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Nah, Mu'tazilah ini siapa pemimpinnya antum Abdullah? Ingat atau tidak? Wasil bin Atha al mutazini Ditemani juga Amr bin Ubaid. Wasil bin Atha al mutazini ini eh, sebagai selingan dia pandai bicara tapi nggak bisa mengucapkan huruf apa? Arab ra. Enggak <laughs> bisa mengucapkan huruf ra. Pandai bicara dia, huruf ra enggak bisa. Antum bisa enggak bisa ra? Coba. Ayo. Ini Wasil bin Atha ini enggak bisa dia. Kalau dulu bilang ra dia lari mencari apa? lafaz yang lain yang cocok gitu loh. Burun, apa kata dia? Qamhun. Semakna kan? Burun qamhun. Qamhun enggak ada roknya dia selamat dia. Tapi semakna dengan bur. Kalau burun ada roknya lari dia. Inilah keterdikan sebagian ahlu bidah. Jadi ahlu bidah wa dalal itu bukan berarti mereka enggak bisa bicara. Mereka pandai mengolah kata, pandai memutarbalikkan fakta, pandai bicara. Oleh karena itu hati-hati. Hati-hati ya. Na'am barakallahu fikum. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dengan semakna beliau mengatakan apa? Ahlu bid'ah wa dalal mereka apa? U'tu zakaan walam yu'tu zakaan. Mereka diberi kecerdasan tapi enggak diberi kesucian hati. Itu bahaya sekali. Cerdas mereka ngomong enggak saya tanya sudah, tapi kesucian hati enggak punya. Allahul musta'an. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Ikhwan fi din azza kata beliau Wa ma'na hadha ma'na ini, berkaitan asal sebelumnya kemarin ya, yaitu nah mengenai apa? Mengenai qadariyah yang mereka meniadakan takdir adalah Mu'tazilah. Kata beliau, ma'na hadha ma'na ini, anal 'abda yakhluqu fi'la nafsihi Hamba itu menciptakan perbuatan dia sendiri. Fayakunu asbat asbata khaliqina ma'allah. Pada kita baca ini, maka dia ternyata menetapkan apa banyaknya pencipta bersama Allah Taala. Wallahu wal khaliq jalla wa ala wa masiwahu fa wa makhluq. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta, adapun selainnya adalah makhluk. Kita ini termasuk alam semesta. Paham kan ya? Wa kullu masiwallahi fa huwa alam wa ana wahidun min dalika alam. Kata al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab al sulus Salata, kata beliau wa kullu masiwallahi alam Seluruh yang selain Allah Taala adalah alam semesta. Wa ana wahidun alam. Dan aku termasuk alam semesta tersebut. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi antum termasuk alam semesta atau tidak Abdul Ghafur? Ayo termasuk ya. Na'am. Kita lihat sini. Wa hum yaqulun mereka mengatakan Allahu ma'ahum man yakhluq wa humul ibadu yakhluquna af'alahum. Allah taala itu masih ada bersamanya orang yang bisa menciptakan. Mereka itu adalah hamba-hamba yang mereka menciptakan perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Jadi mereka meyakini selain Allah itu ada yang mencipta. Jadi hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Wa syirkun fir bayangkan tuh. Orang-orang kufar terdahulu aja, kufar Quraisy, itu aja dalam masalah rububiyah meyakini siapa yang mencipta? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Ini malah parah ini kodaria ini. Mengatakan apa? hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri bayangkan Allah musta'an wa hadza syirkun fir rububiyyah ini merupakan bentuk kesyirikan dalam tauhid rububiyah walidzalika sammahumun nabi majus hadil ummah ini penting ini masuk dalam daftar eh, gelar-gelar eh, yang gharib gelar-gelar yang apa yang asing majus hadil ummah qadariyah majusinya umat ini adalah al qadariyah yusuf hadil ummah siapa Yusufnya umat ini Jarir bin Abdullah al Badali, Paham ya? Jarir bin Abdullah al Badali, Yusuf hadil ummah, amin hadil ummah. Orang terpercaya yang umat ini siapa? Sudah kita lewati juga. Ewa Abu Ubaidah bin Ibn Jarrah. Itu semuanya istilah-istilah yang sering muncul itu ya. Majus hadil ummah, majusinya umat ini. Siapa? Al-Qadariyah. Yusuf hadil ummah, Yusufnya umat ini karena saat itu Jarir bin Abdullah al-Bajali terkenal wajahnya ganteng, putih, bersih. Paham ya? Sehingga sampai-sampai dijuluki dan Yusuf hadil ummah. Amin hadil ummah, orang terpercaya umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat. Li'annahum asbatu khaliqain ma'allah, mithlul majus. Li'annahum asbatu khaliqina ma'allah, mithlul majus. Dikarenakan orang-orang Qadariyah mereka menetapkan adanya pencipta-pencipta bersama Allah. Seperti orang Majus. Kita lihat orang Majus mengatakan apa? Al-Majus qalu orang-orang Majusi mengatakan hadzal kaun lahu khaliqan. Alam semesta ini memiliki dua pencipta. Sekarang ini antum berada di alam semesta enggak antum? Antum? Berada di alam semesta enggak antum? Atau berada di dalam masjid? Eh? Di dalam apa? Alam semesta atau masjid? Masjid ya, masjid termasuk alam semesta juga ya. Nah, orang-orang Majusi mengatakan bahwa bahwasanya di alam semestanya dua pencipta. Kita lihat baik-baik ini jangan sampai gagal paham ya. An-nur cahaya. Yakhluqul khair. Cahaya ini menciptakan kebaikan. Ini sering anak ulang-ulang gitu ya. Wa dzulmah kegelapan. Takhluqus syarr yang menciptakan kejelekan. Berarti orang-orang Majus meyakini di alam semesta ini ada dua pencipta. Khaliqul khair sama khaliqus syarr. Pencipta kebaikan, pencipta apa? Kejelekan. Pencipta kebaikan yaitu apa? Cahaya. Pencipta kejelekan yaitu apa? Kegelapan. Ingat-ingat ya itu pemikirannya maju. Kalau matahari terbenam kan gelap, langsung mereka beribadah. Kalau matahari muncul terbit langsung mereka beribadah kan terang itu. Paham ya? Allah musta'an. Kita lihat di sini. Faqalu Nah barakallahu fikum Wazat alaihim al-qadariyah. Kalau orang qadariyah lebih parah lagi kata beliau. Jadi kalau orang majusi kan cuma dua aja. Kalau qadariyah tadi mengatakan apa? Banyak pencipta bersama Allah taala. Parah enggak? Parah. Kalau majusi cuma mengatakan dua. Alam semesta ini ada dua penciptanya. Pencipta kebaikan, pencipta apa? Keburukan. Pencipta kebaikan cahaya, pencipta keburukan kegelapan. Nah, kalau orang Qadariyah, setiap hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri, sendiri berarti banyak pencipta bersama Allah Subhanahu wa taala ini lebih parah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan fa in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tatba'u janazatahum. Nah, apabila mereka apa? Fa in maradu fala ta'uduhum wa in matu fala tatba'u janazatahum. Apabila mereka sakit jangan jenguk. Dan apabila mereka mati jangan diantar jenazahnya. Ini apa? Hukuman bagi orang-orang qadariyah. Faqalu kullun yakhluqu fi'la nafsihi mereka mengatakan masing-masing orang itu menciptakan perbuatan sendiri. Antum makan, minum, itu bukan kehendak Allah Taala, tapi antum menciptakan perbuatan antum sendiri. Nah ini qadariyah. Allah musta'an. Kita lihat fa'asbatu khaliqina muta'addidina Allah azza wa jal wahada syirkun fi tauhid maka mereka menetapkan banyak pencipta yang berbilang eh, banyak pencipta ya bersama Allah Subhanahu wa taala inilah syirik di dalam tauhid ar-rububiyyah paham maksudnya ya Na'am barakallahu fikum. Kemudian lawannya berikutnya yaitu kelompok sesat juga qabalathum firqatul jabriyah. Nah, barakallahu fikum. Ternyata pemikiran qadariyah ini dihadang juga yang menyambut juga di antaranya apa? Firqatul jabriyah. Kelompok jabriyah. Kalau jabriyah itu enggak usah nanya siapa pemimpinnya. Karena jabriyah itu nanti diambil dari perbuatannya atau pemikirannya majbur. Perbuatan hamba itu majbur. Perbuatan hamba itu dipaksa. Antum duduk di majelis ilmu ini bukan kehendak antum tapi dipaksa. Antum makan nasi dengan lauknya, dengan air minum susu itu bukan karena kehendak antum tapi dipaksa. Ini menurut apa? Jabriyah. ya, Jabriyah itu memandang perbuatan hamba itu paksaan. Tahu belum? Bagaikan apa kemarin? Bagaikan apa kemarin? Naam, bagikan bulu-bulu yang diterpa oleh angin. Kemana angin nam terbangnya dia ngikutin saja bulu tersebut. Menunjukkan bahwa nggak punya kehendak sama sekali. Ini keliru atau tidak ini? Keliru. Hamba itu punya kehendak, punya keinginan, punya juga apa? Punya kehendak, punya keinginan, punya juga apa? Punya juga apa? Pilihan. Ya kan? Pilihan, kehendak dan juga keinginan. Bukti yang sangat nyata dengan akal saja bisa. Antum ketika ditarik apa ditaruh di depan antum dua pilihan, air susu dengan apa? Nah barakallahu fikum air putih misalkan taruhlah. Hatta walaupun dia milih air putih pun atau milih air susu punya pilihan. Paham ya? Itu sudah terbantah di situ. Kalau seandainya mereka itu mengatakan nggak punya pilihan, dipaksa, ya udah dia dia suruh minum apa saja terserah dia. Tapi dia kan milih gitu loh menunjukkan hamba itu punya pilihan. Mahum soalnya ada dua jalan, jalan yang rusak, jalan yang halus. Ana yakin kalau orangnya normal milih yang halus. Punya pilihan enggak berarti? Punya pilihan. Jadi hamba itu punya pilihan Jabriyah. Wa hum atba'ul Jahm bin Safwan. Ya, Jabriyah ini ternyata pengikutnya Jahm bin Safwan. Ini bukan pemimpinnya ya, hanya pengikutnya. Paham ya? Jadi Na'am barakallahu fikum wa hum al Jahm Safwan. Karena Jahm Safwan itu pemimpin kelompok apa? Jahm Sofwan pemimpin kelompok apa? Jahmiyah, artinya Jahm Sofwan itu meninggalnya dia apa insan? Sebenarnya saya apa? Sofwan ada Ja'ad bin Dirham, Al-Ja'ad bin Dirham ada, Al-Jahm Sofwan juga ada. Kalau Jahm Sofwan meninggalnya meninggalnya disembelihnya siapa? Jaham Sofwan Siapa? Bin Awa. Salam Salmun bin Ahwaz. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Di bawah itu ada nulis sendiri nanti ya. Nah, barakallahu fikum. Adapun kalau Al-Ja'ad bin Dirham itu yang menyembelih siapa? Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Kapan menyembelihnya? Kapan menyembelihnya? Ketika apa? Idul Fitri? Idul Adha ketika Idul Adha ya. Jadi waktu itu nah pemimpin Khalid bin Abdul Al-Qasri ini berada di atas mimbar. Kemudian setelah khutbah mengatakan, "Na barakallahu fikum, dhahru dhahayakum." Sembelihlah sembelian kalian. Fa inni mudahin bil ja'd dirham. Sesungguhnya aku akan menyembelih ja'd dirham. Jadi setelah itu panazala minal mimbar fadzabahu. Akhirnya dia turun dari mimbar, disembelihlah siapa tadi? Ja'd dirham. Kenapa kalau disembelih? Karena pemikirannya sangat berbahaya sekali meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Nabi Ibrahim itu khalil atau kekasih dan meyakini bahwasannya Allah taala tidak mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam. Jadi Sa'ad bin Dirham yang membunuh siapa tadi? Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Khalid ibnu Abdullah Al-Qasri. Adapun yang membunuh Al-Jahm bin Safwan Salam Al-Ahwaz atau Salam bin Ahwaz. Salam bin Ahwaz. Nah, barakallahu fikum. Kalau antum tulis bahasa Indonesia ahwaz. Paham ya? Enggak pakai ha tulisannya, na'am. Ahwaz itu pakai ha kalau bahasa Arabnya, na'am. Mohon salah ya, kita lihat. Faqalu mereka mengatakan al-abdu laisa lahu ikhtiyarun wala masyiah. Ini Allah musta'an. Hamba itu enggak punya pilihan, enggak punya kehendak. Coba bayangkan. Antum mau enggak kira-kira dikatakan gitu? Antum itu enggak punya pilihan, mau enggak gitu? Enggak mau pasti orang punya pilihan gitu loh. Ini kata-kata mereka ini. Hamba itu enggak punya pilihan, enggak punya kehendak katanya. Wa inna ma huwa majburun ala ma yahsulu minhu biduni ikhtiyari. Hanya saja atau akan tetapi hamba itu dipaksa terhadap perkara yang telah terjadi tanpa kehendak dia. Fahuwa kal ala biyadi man yuharrikuha. Ini perhatian ini. Maka manusia atau hamba itu seperti alat yang berada di tangan orang yang menggerakkan. Paham ya? Jadi Menurut Jabriyah ini manusia itu seperti cangkul, tahu cangkul enggak? Cangkul itu kan enggak kalau nggak ada yang gerak kan enggak bergerak ya. Ada nggak cangkul bergerak sendiri? Nggak ada kan? Cangkul itu bergerak karena yang menggerakkan. Nah, permisalannya manusia itu menurut Jabriyah seperti cangkul. Paham ya? Ini kalau permisalan rinciannya ya seperti suatu alat yang dipegang oleh orang yang menggerakkan, cangkul, gunting, seperti itu. Nggak punya kehendak apa-apa, nggak punya pilihan sama sekali. Cangkul itu bisa dilempar pun dia diam aja. Nah hamba itu kayak gitu gitu loh. Suruh makan apa saja nggak milih dia. Itu menurut Jabriyah, ingat-ingat, menurut Jabriyah. Kita lihat. Wakar risah bil hawa atau dipermisalkan seperti apa tadi? Seperti bulu-bulu yang ada di udara. Diterpa kemana aja ikut dia. Nah, wahwa kalmanyet bayna yadil ghasil. Dipermisalkan juga menurut Jabriyah itu hamba itu bagaikan mayit orang yang mati yang berada di depan orang yang memandikannya. Bergerak nggak mayatnya kira-kira? Antum ketika mandikan mayat, bergerak nggak mayatnya Abdul Kapur? Eh? Kecuali di gerakan. Paham ya? Jadi kata Jabriyah itu hamba itu seperti mayat yang berada di depan orang yang mandikan, diam aja. Di kemana aja dia nah ngikut saja padahal enggak kan? Coba antum saksikan, antum saja ya antum mana yakin enggak setuju dengan pendapat ini. Karena apa? Karena antum ketika makan itu milih, milih yang bagus, ya enggak? Milih yang enak misalkan. jalan pun milih yang halus. Berarti hamba itu punya apa? Pilihan. Wakal janazah 'ala nash. Janazah atau jinazah ihsan bacanya. Ini faedah yang terulang-ulang. Janazah atau jinazah seperti jinazah. nah eh, barakallahu fikum yang di atas nash kalau tak semangat nanti tahu nanti. Apa? Jinazah atau janazah? Jimnya di fathah atau kasroh. Di fathah ini faedah ini. Kalau bahasa kan jenazah, ya enggak bahasa kita jenazah itu ya biasanya ya. Tapi yang benar secara bahasa Arabnya jimnya di fathah. Yang di fathah menunjukkan atas, yang di kasrah menunjukkan bawah. Jadi kalau jenazah berarti kerandanya. Tapi kalau jenazah berarti mayatnya. Bacanya yang keliru kalau bahasa Arab. Atau bacanya jenazah, salat jenazah yuk. Salat jenazah, salat keranda berarti. Paham ya? Tapi salat jenazah itu kalau bahasa Arabnya. Nah, dipermisalkan seperti jenazah yang di atas apa kerandanya. Kemana aja dibawa ikut dia. Fal abdu majburun ala af'alihi wa tasarrufati, maka hamba dipaksa atas perbuatannya dan gerak-geriknya. Innama huwa alatun tuharrab Hamba itu adalah alat yang digerakkan. Paham ya? Jadi antum atau kita ini menurut mereka seperti alat yang digerakkan. Kemana aja digerakkan ikut gitu. Fal jabriyatu ghalau fi isbati iradatillahi wa masyiatih wa nafau masyiatil masyiatil abdi wa iradatah. Allahu musta'an. Maka jabriyah mereka hulu ekstrim berlebihan di dalam menetapkan keinginan Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya dan mereka meniadakan kehendak serta keinginan hamba. Hamba enggak punya kehendak, enggak punya keinginan sama sekali. Semuanya Allah Taala yang berkehendak. Itu menurut siapa? Jabriyah. Lawannya Qadariyah. Kalau Qadariyah mengatakan hamba itu semuanya full. Dia berkehendak, berkeinginan, punya pilihan tanpa kehendak Allah taala. Paham ya? Jadi dua-duanya adalah apa? kelompok yang sesat yang kita harus berhati-hati darinya. Kalau Qadariyah hulu ekstrim di dalam meniadakan apa? Meniadakan kehendak Allah Taala. Kalau Jabriyah hulu dan ekstrim di dalam menetapkan atau di dalam apa menetapkan kehendak dan keinginan Allah Taala. Hamba nggak punya kehendak sama sekali, nggak punya keinginan, nggak punya pilihan. Ini Jabriyah. Bahu Ternyata yang Qadariyah siapa tadi? Mu'tazilah. Yang Jabriyah siapa tadi? Jahmiyah. Na'am barakallahu fikum. Allahul musta'an. Ikhwan fi din azza wa jalla kita tutup yang terakhir. Wal Mu'tazilatu 'alan naqid. Sedangkan Mu'tazilah itu berada di atas lawannya. Karena Mu'tazilah mengikuti pendapat siapa tadi? Al-Qadariyah. Apa? Ghulau fi isbati masyiatil 'abdi wa iradatih. Mereka hulu, ekstrim di dalam menetapkan kehendak hamba dan keinginannya. Paham ya? Hamba murni berkehendak, berkeinginan tanpa kehendak Allah taala katanya. Ini siapa ini? Al-Qadariyah Al-Mu'tazilah ini Allah musta'an. Wa nafau ya azza wa jal. Sedangkan Mu'tazilah Qadariyah ini meniadakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah musta'an. Kesimpulannya apa? Barakallahu fikum. Kesimpulannya yang kita ambil pada kesempatan malam hari ini bahwasanya ada kelompok sesat yang mereka berseberangan dalam masalah naan kehendak dan juga masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Qadariyah Al-Mu'tazilah mereka meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala enggak punya kehendak sama sekali. Kehendaknya semuanya hamba itu memiliki. Hamba menciptakan perbuatan dia sendiri. Gulu ekstrim di dalam apa? Meniadakan kehendak Allah taala itu kalau kodanya. Adapun Jabriyah mereka gulu ekstrim di dalam apa? menetapkan kehendak untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi Allah Taala semuanya itu kehendak Allah, keinginan Allah, pilihan Allah. Hamba nggak punya keinginan, nggak punya kehendak sama sekali. Apa maksudnya ya? Itu juga pendapat yang keliru. Pendapat yang benar pendapat siapa? Ahlus Sunnah wal jamaah. Yang mereka mengatakan bahwasanya hamba punya keinginan, punya kehendak, punya pilihan, tapi itu semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan berdalilkan firman Allah taala, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam telah menghendakinya. Mohon salah ya. Nasallallahu Wasallam. afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardahu. Alhamdulillahirabbil alamin.